mintanya lagu gamblang-gamblang gitu ya. Siapa dari Indonesia yang punya sifat pos dan aja. Contoh yang paling gampang itu Hanan Bahana. Aywa. Ada Abu Pos. Contoh yang paling sering jadi apa namanya pasien tetap ya gelak Akmal. Ada kelas itu. Ada Pos. Allahumma kita bicara semacam itu bukan dikarenakan yang lain ya jangan dikira kemudian baru bicara terlalu lama mengurusi orang-orang semacam ini nah, kalau dikatakan pasien tetap saking seringnya saking lamanya dan ulang-ulangnya mengurusi yang semacam ini baru